dan khususnya masalah al-istishfa. Ikhwan ibn a'azakumullah sudah dibahas kemarin bahwasanya manusia terhadap masalah syafaat ada ifratun wa tafrid dan ada yang wasat. Ada yang berlebihan, ada yang berkurang-kurangan dan ada yang tengah-tengah. Yang berlebih-lebihan adalah mereka-mereka kaum sufi dan sejenisnya yang ketika meyakini adanya syafaat Rasulullah SAW maka mereka meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Ketika tahu ada syafaat dari para syuhada, mereka mendatangi kuburan para syuhada, meminta meratap, meminta syafaat. Ketika mendengar para aulia, wali-wali Allah, orang-orang saleh juga memberikan syafaat, mereka mendatangi tempat-tempatnya, kuburan-kuburannya. Ini yang hulu dan berlebih-lebihan. Sebaliknya ada yang justru menentangnya dan tidak percaya dengan riwayat-riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dan dalam Sunan wal Masanid bahwasanya Rasulullah SAW akan memberikan syafaat yang qiyamah terhadap ahli nar yang masih memiliki iman untuk diselamatkan dari api neraka. Mu'tazilah, aqlaniyun, para rasionalis menolak dan menentang hadis-hadis ini. Tidak mungkin orang yang masuk neraka bisa keluar lagi sebagaimana tidak mungkinnya orang yang masuk surga keluar lagi. Orang yang sudah masuk surga tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Demikian pula orang yang masuk neraka nggak akan keluar lagi selama-lamanya. Ini yang tafrid. Yang tadi efrat berlebih-lebihan, yang ini justru menentang. Maka yang wasata adalah ahli sunnah. Yang mereka beriman pada apa yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW memberikan syafaat yaumul qiyamah. Tetapi mereka juga yakin dengan ayat Allah taala, "Lillahi syafa'atu jami'an." Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Sehingga tidak memintanya dari makhluk, tidak memintanya dari nabi atau dari malaikat, atau dari orang saleh, tidak. Tetapi mereka meminta pada Allah Subhanahu wa taala syafaat nabinya. Karena mereka tahu itu adalah milik Allah walillahi syafa'atu jami'an. Dan siapa yang memberikan syafaat dengan izin Allah dan yang diberi syafaat juga dengan keridhaan dari Allah. Kemudian pembahasan terakhir kita bahas adalah kesalahan mereka-mereka yang meminta kepada Allah dengan kalimat as'aluka bihaqqi nabiyyik atau bihaqqi rasulik ya Allah aku meminta kepadamu dengan haknya nabimu atau dengan hak, dengan haknya rasulmu jadi karena mengetahui bahwa Rasulullah SAW punya hak hak syafaat maka mereka meminta kepada Allah dengan atas nama haknya para rasul, haknya para anbiya. Sudah dibahas sedikit kemarin. Bahwasanya kalimat seperti ini adalah kalimat yang paling sedikit bid'atun muhdatsah karena tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak dilakukan dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kalimat-kalimat seperti itu. Bahkan kalimat seperti itu mengandung sumpah dengan selain Allah. Karena harus ba bihaqqi nabiyyik itu maknanya adalah sumpah. Sumpah bisa dengan sa, bisa dengan ba, dan bisa dengan waw. Wallahi atau wabillahi atau tallahi itu bersumpah dengan nama Allah. Tetapi kalau wabi Nabiyyik, nabi, aku meminta dengan atas nama, ini adalah sumpah dengan nama hak nabi. Dan ini berarti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan alasan mereka untuk menyatakan bahwasanya kami hanya menyatakan seperti apa yang diriwayatkan dalam hadis yaitu as'aluka aku meminta kepadamu bihaqqi mamsyaya hadza wa bihaqqi sa'ilina 'alaika ini diriwayatkan walaupun riwayatnya dhaif mereka beralasan dengan hadis ini buktinya dalam hadis ini disebutkan As'aluka bihaqqi mamsyaya. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan atas nama jalanku ini. Jadi ketika pergi ke masjid dan atas nama para peminta aku meminta kepadamu ya Allah. Karena mereka ini juga sumpah. Dan ini juga mengatakan dengan bihaqqi fulan bihaqqi fulan. Yang ternyata jawabannya pertama hadis itu dhaif. Wa in sahha. Kalaupun sahih. Kalaupun sahih, maka maknanya berbeda dengan apa yang kalian paham. Bahwa kalimat bihaqqin man syaya, aku meminta kepadamu dengan haknya jalan kakiku ini ke masjid. Dan itu tawassul bi'amalin saleh. Tawassul dengan amal saleh masyru' disyariatkan. Dan diriwayatkan pula kisah dari Rasulullah SAW mengisahkan tiga orang yang terjebak di dalam gua. Masing-masing berdoa dengan membawakan amal solehnya. Ya Allah, aku begini, begini, begini. Kalau ini adalah amal soleh yang kau terima, kabulkanlah doaku. Yang kedua juga begitu menceritakan kebaikannya. Amanahnya. Bayaran milik pegawainya yang sudah sekian lama, ternyata berkembang-berkembang, diberikan seluruhnya. Ya Allah, kalau ini amal soleh kabulkanlah doa. Demikian pula yang ketiga, yang diuji dengan ujian berat, diberi sesuatu yang memungkinkan dia untuk berzina tapi dia tahan karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kalau ini amal saleh, kabulkanlah doa. Maka orang ini diajarkan kalau hadis ini sahih untuk berdoa ketika berjalan ke masjid ya Allah as'aluka bihaqqi mamshaya aku meminta kepadamu dengan haknya jalan kaki ini ini jalan kaki ke masjid amal saleh kalau memang ini adalah amal saleh terimalah doaku permintaanku Demikian pula yang berikutnya yaitu bihaqqis sa'ilina alaih. Apa bihaqqis sa'ilin? Bukan artinya bersumpah dengan nama para peminta, bukan. Tetapi aku meminta kepadamu ya Allah. Dengan haknya orang-orang yang meminta. Apa haknya orang yang meminta? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka tanya kepadamu tentang aku, kata Allah. Katakan, aku dekat. Dan aku memberikan, mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadaku. Ini haknya para peminta. Demikian pula, di dalam ayat lain, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Ini juga haknya sahili. Maka, orang ini meminta, Ya Allah, aku meminta kepadamu. Dengan haknya para peminta. Karena aku salah satu dari peminta. Ya ini maknanya engkau telah menjanjikan kepada kepadaku ya Allah dan kepada para peminta bahwa engkau akan mengabulkan doa. Berikan kepada aku, kabulkanlah doa Ini sangat wajar. Karena beda dengan bihakki nabiyik atau bihakki rasulik atau bihakki fulanin wa fulan dari orang-orang saleh. Yang saleh orang lain dia meminta. Ya Allah aku minta kepadamu dengan haknya orang saleh itu. Loh, kalau tadi kan dengan haknya para peminta dan aku termasuk peminta, maka aku meminta apa yang kau janjikan kepadaku ya Allah. Tetapi kalau mengatakan ya Allah aku meminta kepadamu dengan haknya orang soleh, apa kaitannya? Dikabulkan kamu karena orang soleh itu. Dikabulkannya doamu karena si fulan soleh sedangkan kamu tidak soleh. Ini perbedaannya. Dan sampai kita pada ucapan nasyarih Wahyu ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullahu taala tentang perbedaan tadi. annahu yaqulu law lakawni fulan min ibadatika salihin ajib du'aya. Kalau orang yang menyatakan aku meminta bihaqi fulan, maknanya adalah ka'annahu yaqul seakan-akan dia berkata karena dia orang saleh dari hamba-hambamu ya Allah, kabulkan doaku. Wa ayyi munasabatin fi hadha wa ayyi mulazamah maka apa hubungannya? Apa kaitannya antara dia soleh dan kamu harus dikabulkan? Wa inna min al-i'tida'i du'a. Maka demikian merupakan i'tida' tidak du'a. Sesuatu yang melampaui batas dalam doa. Sebagaimana Allah katakan agar jangan melampaui batas. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarruan wa khufya, dengan merendah, dengan perlahan, dengan lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah enggak suka orang-orang yang melampaui batas. Wa hadha nahwuhu min al-ad'iyatil mubtadi'ah. Maka doa bihaqi fulan wa haqi fulan merupakan doa-doa yang mubtadi'ah, yang bid'ah diada-adakan oleh orang-orang belakangan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak dinukil dari Nabi SAW. Wala anil sahabah tidak pula dinukil dari para sahabat. Wala anil tabi'in tidak pula dinukil dari para tabi'in. Wala an ahadin minal a'immah dan tidak pula dinukil dari seorang pun dari imam-imam kaum muslimin. Ini imam-imam Ahlu sunnah. Wa innama yujad misla hadza fil huruz wal hayakil. Sesungguhnya yang demikian hanya terjadi pada mereka-mereka yang menyembah huruz wal hayakil, bentuk-bentuk monumen berhala-berhala dhokham. Al hayakil adalah bangunan-bangunan besar yang biasa mereka sembah. Alati yaktubu al juhal wat turuqiyah yang biasa ditulis doa-doa seperti itu oleh para juhal, orang-orang bodoh Waturuqiyah, aliran-aliran tarekat. Sekian banyak tarekat selalu berdoa seperti itu. Bahkan hampir sebagian besar tarekat-tarekat sufiyah, syekhnya mengajarkan. Kalau engkau mau berdoa kepada Allah, harus lewat aku. Sehingga anak buahnya, pengikutnya, selalu ketika berdoa harus melalui perantara tawassul dengan syekhnya as'aluka bihaqqi Syekh Abdul Qadir Jailani yakni para qadiriyah as'aluka bihaq fulan al-maturidi aliran para qad maturidiyah aku meminta kepada ya Allah dengan haknya si fulan al-wahid wahidiyah dan sekian tarekat selalu berdoa dengan Lafat-lafat seperti itu. Adapun dari sahabat dan tabi'in dan tabi'in tabi'in tidak ada. Wa doa min afdalil ibadat. Sedangkan doa merupakan seafdal-afdal ibadah. Doa merupakan setinggi-tinggi ibadah. Wal ibadatu mabnaha ala sunnah. Sedangkan ibadah harus dibangun di atas sunnah. Wal Walittiba. Harus dibangun di atas sunnah dan ngikut Rasulullah. Ittiba. La alal hawa wal ibtida, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas al ibtida. Ibtida kebidahan. Ibadah harus dibangun di atas sunnah dan ittiba. Jangan dibangun di atas hawa nafsu dan kebidahan. Wa in kana muraduhul iqsam 'ala Allah bihaqqi fulan. Tayyib, kalau yang mereka maukan adalah niat sebagai sumpah kalau tadi kan sudah dibantah kalau meminta kepada Allah dengan haknya orang lain. Ya Allah, aku meminta kepada dengan haknya bulan. Apa kaitannya dengan kamu? Beda dengan hadis Daif tadi, kalaupun sahih, kalaupun bisa diterima, dalam hadis itu dikatakan aku meminta dengan haknya para peminta, karena aku termasuk peminta. Tetapi kalau aku meminta kepadamu dengan haknya Abdul Qadir Jailani, apa hubungannya? Abdul Qadir Jailani soleh, soleh, bertakwa, kemudian kamu harus dikabulkan doanya. Apa kaitannya? Taib kalau mereka membantah, maksud kami bukan begitu, tapi hanya sekedar sumpah. Ya Allah, aku meminta dengan bersumpah atas nama fulan. Lebih parah lagi. Padahalika mahzurun ayda. Yang demikian pula mahzur. Ini pun dilarang. Li'anna al-iqsam bil makhluqi 'ala al-makhluqi la yajuz bersumpah dengan nama selain Allah antara makhluk dengan makhluk saja tidak boleh. Fakaifa 'alal khaliq? Apalagi terhadap Allah al khalik sang pencipta. Makhluk terhadap makhluk. Aku bersumpah kepadamu dengan nama fulan. Itu nggak boleh. Apalagi bersumpahnya dengan nama selain Allah kepada Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan bersumpah atas nama fulan. Qanibilin azakumullah. Wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sedangkan Rasulullah SAW sudah menyatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Walihada qala Abu Hanifah wa sahibah. Disebutkan hadis ini oleh Syekh Yasin bahwa hadis ini lemah. Ya. Da'if dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Trimidi wa Ahmad dari jalan Sa'id Ibn Ubaidah dari Ibn Umar secara marfu'. Wallahu taala a'lam. Tetapi larangan-larangan tentang masalah sumpah dengan nama selain Allah masih ada hadis-hadis lainnya yang menunjukkan demikian. Wallahu taala a'lam. Oleh karena itu, Abu Hanifah rahimahullah wa sahibahu dan dua kawan dekatnya, murid yang terdekatnya diantaranya Abu Yusuf dan Syaibani mereka menyatakan dan mereka tidak suka lafat-lafat seperti itu dalam doa. Kenapa yang disebutkan adalah beliau-beliau Abu Hanifah dan dua sahibahu. Pertama, karena memang sahibul matan adalah Hanafi dan juga pensyarahnya Ibn Abdul Aziz al-Hanafi dan juga yang ketiga karena memang kebanyakan mereka-mereka yang melakukan seperti ini justru yang ngaku-ngaku ahlak maka wahai para pengaku-pengaku ahnaf, pengikut Abu Hanifah, pengaku madhab Hanafi, dengarkan. Ucapan Abu Hanifah dan dua kawan dekatnya, dua murid terdekatnya. Yakrah an yaqula da'i as'aluka bihaqqi fulan. Mereka benci, tidak suka untuk seseorang berkata dalam doanya, Ya Allah, aku meminta dengan haknya si fulan. Au bihaqqi anbiya'ik atau dengan kalimat aku meminta dengan haknya para nabimu dan haknya para rasulmu atau bihaqqi bihaqqil baitil haram dengan haknya betil haram atau bersumpah dengan masyaril haram dan sejenisnya dan biasanya para ulama terdahulu ketika menyatakan akrah tidak suka maknanya itu haram bukan karahiyat tetanzih tetapi karahiyatut tahrim Hatta kariha حتى كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد 'izzi min 'arsyik. bahkan mereka dua dari mereka Abu Hanifah dan Muhammad Syaibani menyatakan aku tidak suka mengucapkan lafaz doa Allahumma inni as'aluka bima'qadil 'izzi min arsyik. Qanibillah azakumullah Berbeda dengan Nabi Yusuf. Jadi tadi tiga sepakat. Tidak suka dengan kalimat bihaqi fulan bihaqi fulan. Mereka benci dan mereka menyatakan bahwa itu adalah bukan doa yang sunnah, bukan doa yang masyru'. Kalimat bihaqi fulan bihaqi fulan. Bahkan lafaz yang diriwayatkan as'aluka bimaqadil izzi min arsyik Abu Hanifah dan Muhammad Syaibani menolaknya dan menyatakan aku tidak suka yang demikian. Ya. <clears throat> Sedangkan Abu Yusuf menyatakan ketika sampai kepadanya riwayat, dia berbeda pendapatnya. Aku tidak membenci lafaz itu, karena itu diriwayatkan. Yang ternyata riwayat itu bukan hanya lemah, riwayatnya maudhu. Riwayatnya maudhu. Khana bin yaqul bijahi fulan indak atau kalimat bijahi fulan aku meminta dengan atas nama kedudukan si fulan dan seterusnya. Khonibina Azzaullah disebutkan dalam footnote-nya bahwa kalimat bimaqadil izzi min arshik kalau sudah disebutkan maudhu nggak bisa dipakai sebagai hujah. Selesai. Itu jawaban pertama. Tetapi tayyib kalau ternyata memang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Kami memiliki jalan lain yang sahih misalnya. Apa jawaban kita? boleh diriwayat riwayat. Disebutkan oleh Abu Hanifah bahwa makna eh, oleh Abu Yusuf bahwa makna al izzi min arsyik maqad bukan maknanya adalah isim mahal tetapi al-hal al-mahal itu tempatnya sedangkan al-hal itu yang menempati kalau al-hal yang menempati tentunya Allah Subhanahu wa di atas arusnya. Baik, maka tidak mengapa bersumpah dengan Allah di atas arusnya. Tetapi kalau ma'akad dipahami sebagai tempat, bersumpah dengan nama tempat, arus yang Allah subhanahu wa ta'ala berada di atasnya. Makanya berarti bersumpah dengan makhluk. Sebesar-besarnya arus, tetap makhluk. Sehingga Kalaupun ada riwayat yang sahih kita katakan maksudnya bukan al-mahal tetapi al-hal dengan tasdid di lam. Yani yang menempati tempat itu. Yang halla fi hadal mahal. Ma'qad adalah tempat yang ditempati arus dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha mulia, maha besar. Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bagaimana madhab Hanafiyah. Apalagi madhab Syafi'i Apalagi pada Syafi'i lebih keras lagi dalam masalah yang demikian. Atau kalimat-kalimat yang menyatakan As'aluka bijahi fulanin indak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan atas nama kedudukan si fulan di sisimu. awyakul atau berkata natawassal ilaika bi anbiyaik wa rusulik wa auliyaik ya Allah aku mengambil perantara kepadamu dengan nabi-nabimu, dengan rasul-rasulmu, dan dengan wali-walimu. Ini juga sama, mahdur. Wa muraduhu lianna fulanan indaka tu jaha wa syaraf wa manzilah fa'ajib du'a'ana. Mana ucapan-ucapan mereka adalah, Ya Allah, karena si fulan memiliki kedudukan di sisimu. Karena si fulan memiliki kemuliaan di sisimu dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisimu, maka kabulkanlah doaku. Maka kabulkanlah doa kami. Tapi pertanyaannya seperti tadi. Apa hubungannya bulan punya kedudukan dengan kamu harus dikabulkan? Apa hubungannya? Mal alaqah Wahada aidan mahzur. Maka demikian pula sama. Mahzurun yuhadzar. Diperingatkan agar jangan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. فإنه لو كان هذا هو التوصل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته karena kalau saja tawasul seperti itu adalah yang disunnahkan yang dikerjakan oleh para sahabat niscaya akan dikerjakan pula semasa wafatnya Rasulullah SAW Niscaya akan dilakukan pula oleh orang-orang setelahnya dari para tabi'in. Niscaya akan dilakukan pula oleh para imam-imam setelahnya. Kalimat seperti itu. Kenyataannya tidak. Mereka tidak menyebutkan kalimat seperti itu. Dan tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan bahwa para sahabat mengatakan aku meminta dengan perantaraan nabimu, dengan perantaraan rasulmu, dengan perantaraan orang-orang saleh. Nah, ada. Riwayat sahabat mengucapkan seperti itu. Wa innama kanu yatawassaluna fi hayatihi bidu'ai Hanya saja mereka bertawassul kepada Nabi di masa hidup Nabi dengan meminta didoakan oleh Nabi. Saya ulangi supaya jangan salah paham. Yang terjadi adalah mereka mengambil perantaraan dengan Rasul SAW dengan cara meminta didoakan oleh Rasulullah SAW dan mereka mengaminkan. Bukan kalimat, Ya Allah as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indak atau dengan kalimat inna natawassal ilaika binabiyyik tidak ada lafaz-lafaz seperti itu tidak ada atau dengan kedudukan nabimu atau atau atau yang sejenis itu tapi yang ada adalah kanu yatawassaluna fi hayatihi bidu'aihi bahwa mereka mengambil perantara dengan Rasulullah di masa hidup Rasulullah dengan cara meminta didoakan oleh Rasulullah Yatlubuna minhu an yad'u lahum. Mereka meminta kepadanya untuk didoakan untuk mereka. Wahum yu'amminuna ala du'aih dan mereka mengaminkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, kami mengambil perantara kepada Allah dengan engkau. Doakanlah kami. Maka Nabi berdoa. Dan mereka menyatakan amin. Kama fil istisqa'i wa ghairihi sebagaimana dalam salat istisqa dan lain-lainnya. Dan bukti kalau mereka tidak menyatakan tawasul kepada Nabi setelah wafatnya adalah ketika Rasulullah SAW wafat dan terjadi kekeringan klik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu maka para sahabat tidak menyatakan seperti sebelumnya aku mengambil perantara dengan Rasulmu tidak tetapi justru mereka menyatakan Allahumma kunna idza ajdabna natawassal ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu kalau kami kekeringan, kami bertawassul mengambil perantara kepadamu dengan nabimu, maka engkau turunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassal ilaika bi'ammi nabiyyik. Namun sekarang kami mengambil perantara dengan paman nabimu yang hidup ada di tengah-tengah mereka. Sebab yang mati tidak bisa berdoa. Yang hidup berdoa. Sehingga ketika Rasulullah SAW hidup mereka menyatakan ya Rasulullah kami kekeringan. Rasulullah SAW berdoa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dengan tangan terbalik begini. Ghaisan mughitha dan seterusnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Matasqihim. Kemudian turunkan hujan. Tetapi ketika Rasulullah wafat, apakah mereka datang ke kuburannya dan menyatakannya Rasulullah kami bersawasul kepada Allah dengan engkau? Tidak. He. Mereka para sahabat yang a'lamun nas ba'da nabihim yang alim-alim manusia setelah nabinya adalah mereka. Murid-murid langsung Rasulullah SAW adalah para sahabat. Mereka paham bahwa ketika Rasulullah wafat, mereka minta didoakan oleh orang yang saleh setelah Rasulullah SAW. Siapa? Mereka mencari dan kemudian paman Rasulullah SAW. Wa ya amma Rasulullah atau yabna ammi Rasulullah. Doalah kepada Allah. Kami mengaminkan. Kami mengambil perantara kepada Allah dengan kamu. Itu makna tawassul di zaman para sahabat. Meminta didoakan oleh orang hidup. Bukan orang mati. Ma'nahu maknanya bidu'aihi huwa rabbahu wa syafa'atihi wa su'alihi laisal murad ana nuqsim alaika bihi. Berarti makna kalimat mereka para sahabat ketika itu adalah ya Allah dengan doanya si fulan ini kepadamu dengan syafaatnya si fulan ini kepadamu dengan permintaan si fulan ini kabulkanlah itu makna syafaat. Asy-syafa' adalah menggenapkan kamu doa sendirian. Kemudian minta doakan oleh orang lain jadi genap. Kita meminta. Dan meminta kepada Amir Rasulullah. Do doa pulang kau, Pada Allah Ta'ala kami akan mengaminkan. Agar doamu dengan doa kami jadi syafa' Sehingga insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qal. Laisal murad anna nuqsim alaika bihi bukanlah yang dimaukan dengan lafaz Umar bin Khattab tadi adalah kami bersumpah dengan nama paman nabimu hendaklah engkau turunkan hujan. Ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Bagaimana kalau orang datang kepada kamu yang kamu adalah orang yang paling tinggi misalnya, apakah presiden atau raja atau penguasa. Kemudian mengatakan, "Aku minta kepadaMu dengan bersumpah dengan nama si fulan." Lah si fulannya siapa? Kan gitu. Dibandingkan dengan penguasa ini. Allah Subhanahu wa taala siapa yang kamu angkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian kamu menuntut dengan bersumpah atas namanya terbalik kalau dari atas ke bawah bisa aku meminta kepadamu dengan nama Allah wajah kamu akan takut karena itu nama yang disebut nama Allah yang di atas kamu menguasai kamu memiliki kamu menentukan takdirmu dan seterusnya tapi kalau dibalik, ya Allah aku meminta kepadamu dengan nama si fulan. Dibandingkan dengan Allah, si fulan itu siapa? Loh, tapi dia kan Rasul. Saya tanyanya dibandingkan dengan Allah, siapa mereka? Kau nggak bisa. Dari atas ke bawah bisa, dari bawah ke atas tidak bisa. Ini istishfa namanya. Qadibina kembali kepada kitab kita. Qal dikatakan Aunas aluka bijahihi indak dan bukan pula maknanya aku meminta kepadamu dengan kedudukan si fulan. Ini maknanya ucapan Umar bin Khattab. Bukan maknanya, ya Allah, aku meminta dengan kedudukannya. Ammi Rasulullah. Bukan. Idlau kana dhalika muradan lakana jahun Nabi SAW. Akbam wa akbam min jahil Abbas. Karena kalau maknanya meminta dengan kedudukan Abbas. radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sungguh sangat keliru Umar. Kenapa? Karena kalau kedudukan-kedudukan Nabi lebih tinggi. Kenapa kok kedudukan Abbas? Iya kan? Kalau maknanya aku meminta kepadamu dengan kedudukan paman Rasulullah. Kalau bersumpah dengan nama kedudukan atau meminta atas nama, ya kenapa pakai yang rendah? Pakai yang lebih tinggi lagi. Atas nama Rasulullah dengan kedudukan Rasulullah SAW. Dan itu pun sudah kita katakan tadi adalah sesuatu yang bid'ah paling sedikit. Karena itu adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh para salafus salih. Wataratan yakul. Dan kadang-kadang mereka berkata dalam doanya. Bittiba'i li rasulik. Ya Allah aku meminta kepadamu. Dengan ikutanku kepada Rasulmu. Boleh apa nggak boleh? Hah? Coba pikirkan. Dengan apa yang sudah dibahas. Ya, dengan dalil-dalil. Aku meminta kepadamu. Dengan ikutanku terhadap sunnah Nabi, nabimu. Boleh apa nggak boleh? Nah. Itu sama dengan yang tadi dibolehkan, yaitu berdoa dengan perantaraan amal soleh. Itiba'un Nabi, amal soleh atau bukan amal soleh? Amal soleh. Maka tidak dibedakan kalimat-kalimat tadi. Ini bersumpah dengan kedudukan, seakan-akan dia meminta kepada Allah Taala dengan kedudukannya si bulan dan si bulan yang gak ada kaitannya harusnya. Tetapi ini bitiba'i li rasulik ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم Ya Allah aku meminta kepadamu dengan itibakku kepada Rasulmu dan dengan kecintaanku kepada Nabimu dan keimananku kepada Rasul-Rasulmu dan Nabi-Nabimu dan tasdiqi lahum dan aku meminta dengan kepercayaanku kepada mereka para Rasul wa nahwa dhalik Fahada min ahsani mayaku. Fit doa. Ini baru doa yang bagus. Baik. Kenapa? Tawasul dengan amal saleh. Bertawasul mengambil perantara dengan amal yang saleh. Sebagaimana doanya tiga orang yang terkurung dalam gua. Masing-masing menyebutkan amal salehnya. Watawasul tawassulul dan ini merupakan tawassul doa dan istisfa yang terbaik atau yang baik. Tawassul yang boleh mengambil perantara dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tawassul yang boleh adalah bertawassul dengan amal saleh yang dia kerjakan. Kalau amal saleh yang tidak dia kerjakan, itu juga sama saja. Berdusta berarti. Dengan kepercayaanku padahal tidak percaya. Dengan ibadahku padahal tidak beribadah. Mamsyaya dengan jalanku ke masjid padahal dia nggak suka ke masjid. Itu percuma namanya. Dia tidak punya amal soleh tersebut. Dengan amal soleh yang kedua. Dan yang ketiga, bertawasul dengan orang yang hidup bisa membantumu dalam doa atau mendukungmu dalam doa. Ya, ini mendukung dalam doa supaya doamu jadi syafa' dengan doanya orang soleh tadi sehingga insya Allah dikabulkan. Falafdu tawassul bisyaksi. wa tawajjuh bihi fihi ijmalun Ghalata bisababihi man lam yafham ma'nahu. Lafat tawassul bisyakhsi dengan seseorang wa tawajjuh bihi fi dan mengarahkan doa dengannya ini ada kalimat atau merupakan kalimat yang global. Merupakan kalimat yang global. Yang bisa disalahpahami. Ghalata bisababihi man lam yafham ma'nahu akhirnya sering salah dengan sebab globalnya kalimat ini tidak dipahami maknanya oleh sebagian orang. Salah karena tidak memahami maknanya. Apa maksudnya? Fa in urida bihi tasabbub bihi likaunihi da'iyan wa syafi'an wa hadha fi hayatihi yakun. Bisa jadi yang dimaukan adalah aku bertawasul dengan si fulan. Apa maknanya? memiliki sekian makna. Bisa memiliki makna yang hak, bisa memiliki makna batil. Akhirnya sering salah paham. Diriwayatkan sahih, Umar bin Khattab menyatakan kita ketika kelaparan, ketika paceklik, natawassal, bertawasul dengan si fulan. Apa maknanya? Kemudian orang-orang sekarang ikut, kami juga bertawasul dengan si fulan. Tapi kita tanyakan, ucapanmu tawasul dengan si fulan dan ucapan Umar bin Khattab tawasul dengan paman Nabi. Apakah sama maknanya? Kala dikatakan di sini, fa urida. Kalau yang dimaukan adalah atasabbub bihi, kalau yang dimaukan adalah penyebab ada sebab akibat. Jadi kita bertawasul dengan si artinya kita menjadikan si sebagai sebab dikabulkannya doa. Likaunihi da'iyan. Bagaimana sebab? ya ni karena orang tersebut ikut berdoa bersama kita atau syafi'an menggenapkan doa kita dengan doanya. Wahada fi hayatihi. Dan itu dalam kehidupan dia. Maka yakun. Maka itu terjadi. Auli kauni da'i muhibban lahu. Atau bisa jadi karena ad-da'i muhibban lahu. Suka kepadanya. <clears throat> Muti'an li amrihi. Muqtadiyan bihi. Kemungkinan kedua, dia berdoa atas nama si fulan atau dengan kalimat aku bertawasul dengan si fulan. Maknanya aku cinta kepada fulan. Aku dalam keadaan mengimani si fulan. Ini Rasulullah SAW. Dan aku itiba, ikut kepada Rasul mudah-mudahan. Dengan amalan solehku cinta kepadanya, itibak kepadanya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan itu penyebab terkabulnya doa. Maka ini sama saja. Bolehnya, yaitu tasabub. Penyebab. Penyebab terkabulnya doa. Wadzalika ahlul lil mahabbah wa ta'ah wal iqtida. Maka demikian orang yang memang memiliki kecintaan kepadanya, ketaatan kepadanya dan ngikut kepadanya, fayakunu tawassul maka tawassulnya imma al wasila wa syafa'atihi. Maka tawassul dengannya adalah dengan berdoanya si fulan ini atau dengan wasilahnya, syafaatnya wa imma mahabbati sa'il tibai atau dengan mengikuti yang meminta atau dengan kecintaan orang yang meminta tadi kepadanya au yurad bihil iqsam bihi sekarang yang kemungkinan yang kedua atau bisa jadi aku tawasul dengan si fulan maknanya bukan itu tawassal bi fulan maksudnya bersumpah dengan nama si fulan meminta pada Allah ya Allah aku meminta kepadamu dengan bersumpah atas nama fulan ini beda. Yang tadi bertawasul dengan simpulan kalimatnya sama, tapi maknanya aku menjadikan simpulan penyebab doaku terkabul. Ima dengan orang itu diharapkan berdoa, atau dengan kita mencintainya sebagai ibadah, kita mengikutinya sebagai ibadah, mudah-mudahan itu penyebab terkabulnya doa. Ternyata ada makna lain. Natawassal bi rasulik Natawassal bin Nabi, ternyata maknanya aku bersumpah dengan nama Nabi. Hendaklah engkau kabulkan doaku ya Allah. Beda jauh maknanya sehingga beda jauh pula hukumnya. Fahada tsani huwalladhi karihuhu wa nahawa anhu. Maka makna yang kedua ini yang tidak disukai oleh para ulama ahlus sunnah. Mana yang kedua ini yang tidak disukai wanahau dan mereka melarang yang demikian. Yang pertama dianjurkan, oh itu adalah boleh. Tetapi yang kedua dilarang. Walaupun kalimatnya sama. Natawassal bi rasulik. Inna natawassal bi rasulik kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala Atau inna natawassal bi ammi nabiyik. Orang-orang sekarang juga sama. Ketika kumpul mereka rame-rame menyatakan inna natawassal bi rasulik. Wabi Nabi, kita tanyakan maksud kalian dengan lafaz itu tidak sama dengan maksud Umar bin Khattab dengan lafaz itu. Maksud kalian dengan lafaz itu adalah bersumpah dengan nama Rasul atau bersumpah dengan kedudukan Rasul. Aku meminta dengan atas nama jahi fulan. Lo kamu tahu dari mana kalau yang kami niatkan seperti itu? Tahu dari mana? Ya sangat gamblang jawabannya. Kalau ditanyakan tahu dari mana. Karena kalau kamu mengatakan, saya maksudnya meminta Rasulullah doa. Rasulullah SAW sudah wafat. Ya Rasulullah doakan kami. Rasulullah SAW manusia. Telah wafat Sallallahu Alaihi wa ala alihi sallam. Baik. Apalagi? Oh, enggak. Maksudnya dengan niat, ya Allah, karena cintaanku pada Nabi, karena keimananku pada Nabi, karena karena ikutanku kepada Nabi. Baik. Itu niatnya. Baik, apakah kamu ngikut Nabi? Kebidahan yang kamu jalankan ini justru menunjukkan kalau kamu tidak istibah kepada Nabi. Berarti ini bukan, ini bukan. Apa kira-kira yang ketiga? Ya, ini mengatasnamakan dengan sumpah atas nama Nabi, atas atas nama Jah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب وقد يراد الإقسام به tadi kalimat Ana atau inna natawassal bisyai. Bisa maknanya menjadi penyebab. Bisa maknanya bersumpah. Juga kalimat as'aluka bisyai. Tadi natawassal bisyai. As'aluka bisyai juga sama. Aku meminta dengan si fulan atau dengan nama sesuatu. Itu pun memiliki dua makna. Bisa makna yang pertama yaitu tasabbub penyebab saja. Bisa makna yang kedua yaitu bersumpah atas namanya. Wal awal contoh yang pertama yang hanya menjadikan penyebab hadis salasa alladzina awau ilal ghar. Hadis tiga orang yang berlindung di gua. Wa huwa hadisun masyhur fi sahihain. Dan itu hadis yang masyhur dalam dua kitab sahih dan lain-lainnya. Fa'inna sakhratan tabaqat alaihim. Tiba-tiba batu terjatuh dan menutup guanya. Fatawassalu ilallahi bitri am a'malihim salihah al khalusah Maka masing-masing berdoa dengan tawassul. Mengambil perantara. Yaitu dengan amalan-amalan soleh mereka yang ikhlas. Yang mereka rasakan itu adalah amal soleh yang betul-betul dia kerjakan secara ikhlas. Wa kullu wahidin minhum yaqul. Masing-masing dari mereka berkata, "Fa in kunta fa'alta dzalika fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna farrij 'anna ma nahnu fi." Ya Allah, kalau aku mengerjakan amalan saleh ini dengan betul-betul ikhlas mengharapkan wajahmu, maka berikan jalan keluar kepada kami dari kesulitan ini. Lihat, as'aluka aku meminta dengan panfara jatuh sakhrah, maka bergeraklah batu itu. Tetapi mereka belum bisa keluar sampai yang kedua berkata dengan perkataan yang sama dengan amal solehnya sendiri. Yang ketiga juga sama dengan amal solehnya sendiri. Dan kemudian bergeraklah batu tadi, kedua dan ketiga, dan terbukalah. yamshun. Maka keluarlah mereka berjalan dengan selamat. Fahaulai da'awullaha bisalihil a'mal. Maka mereka berdoa dengan perantaraan amal saleh. Lianna al-a'mal salihah ya a'zam ma yatawassal bihi al-'abd ila Allah. Karena amal saleh adalah setinggi-tinggi penyebab ya. seorang hamba bisa mengambil perantara dikabulkannya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawajjah ilaihi penyebab yang utama seseorang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa meminta kepadanya dan dikabulkan. Li'annahu wa'ad an yastajiba ladzina amanu wa 'amilus salihat. Karena Allah sudah berjanji akan mengabulkan doanya orang saleh, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa yaziduhum min fadlih dan Allah akan tambahkan dari fadilahnya. Wallahu taala a'lam. Nasallahu taufiq wal Mudah-mudahan jelas. Dua kalimat tadi karena sangat global sering rancu, sering dipahami dengan salah oleh masyarakat kaum muslimin sehingga mereka merasa punya dalil. Kami punya dalil, riwayat yang sahih, riwayat dari Umar, riwayat dari fulan, riwayat dari fulan. Ternyata ketika dilihat beda kalimat mereka dengan kalimat yang diucapkan oleh sufi, oleh orang-orang juhal, berbeda makna yang mereka maksudkan. Nasallahu taufiq wal afiyah. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka dan pada kita pada seluruh kaum muslimin ila tauhid was sunnah.